Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 22. <clears throat> I'rabul af'ali. I'rab fi'il. I'rab fi'il. Apa arti i'rab? Perubahan yang terjadi di akhir kalimat. I'rabul af'al artinya fi'il yang mengalami i'rab i'rab al-afal i'rab pada fi'il i'rab yang terjadi pada fi'il qala rahimahullah al-fi'lu mu'rabun wa mabniyun fi'il terbagi menjadi dua mu'rab dan mabni fi'il terbagi menjadi dua yaitu mu'rab dan mabni mu'rab dan mabni al mu'rabu huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil amili fi'il mu'rab adalah fi'il yang akhirnya berubah disebabkan masuknya amil Fi'il mu'rab adalah fi'il yang mengalami perubahan karena masuknya amil. Sama dengan isim, ada isim mu'rab, ada isim mabni, ada isim mu'rab, isim mabni. Isim mu'rab atau fi'il mu'rab adalah isim atau fi'il yang mengalami perubahan di akhirnya. Mislu contohnya yaktubu lan yaktuba lam yak yaktub diperhatikan huruf ba yaktubu lam yaktuba lam yaktub terjadi perubahan ada i'rab di situ yaktubu ba-nya di dhamma lam yaktuba ba-nya di fathah lam yaktub ba di sukun dari dhamma menjadi fathah menjadi sukun dari marfu menjadi mansub, menjadi majzum. Ini disebut i'rab. Terjadi peru perubahan. Karena yak tubuh mengalami perubahan, maka yak tubuh dinamakan fi'il apa ya ikhwan? Fi'il mu'rab. Dinamakan fi'il mu'rab. Contoh kedua ya jelisu lan ya jelisa lam ya ya jelisu lan ya jelisa lam yajlis perhatikan huruf sin yajlisu lam yajlisa lam yajlis maka yajlisu dinamakan fiil mu'rab fiil mu'rab karena mengalami perubahan lam lan yaqra'a lam Ya yaqra'u lan yaqra'a lam yaqra perhatikan huruf hamzah dari u a kemudian hamzah sukun dari marfu menjadi mansub menjadi majzum mengalami i'rab baik qala rahimahullah ammal mu'rabu minal af'ali al mudhari'u illa idza dakhalat alaihi nunul inati au nunut tawkid nunul inati au nunut tawkid Kata beliau adapun mu'rab dari fi'il adapun mu'rab dari fi'il atau fi'il mu'rab fahuwal mudhari'u adalah fi'il mudhari' fi'il mu'rab adalah fi'il mudhari' artinya setiap fi'il mudhari' adalah fi'il mu'rab mengalami i'rab mengalami perubahan illa idza dakhalat alaihi nunul inat kecuali apabila masuk padanya nunul inat atau nun taukid kecuali masuk padanya nun al inat nun niswa atau nun taukid maka menjadi mabni maka menjadi mabni ya kemudian apa yakubani yakubuna dahulu taktubani yaktub nah ini namanya nun al inat tak tubani, kemudian taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taksunan ini komitmen an sunnah jadi semua bentuk fi'il mudhari muhrab artinya bisa mengalami perubahan kecuali bertemu dengan nun al inas ini nun inas nun perempuan banyak yaitu gomir guna dan arfunna yaktubna dan taktubna maka mabni mabni ala sukun au nun tauqid atau bertemu dengan nun tauqid nun yang menunjukkan tauqid penegasan makna contohnya di sini ia jelisna untuk nunul inat ia jelisna dan tajlisna fi'il mubarak mu'rab atau mabni mabni kenapa mabni karena bertemu dengan nun inat yasjudna tasjudna fi'il mubarak mabni atau mu'rab mabni kenapa bertemu dengan nun al inas nah yaktubu menjadi yaktubanna yaktubu fi'il mubarak mabni atau mu'rab mu'rab fi'il mubarak mu'rab yaktubu kalau yaktubanna fi'il mubarak di sini mabni atau mu'rab mabni karena telah bersambung dengan nun taukid. Nun taukid di akhirnya. Yasjudu mabni apa mu'rab? Mu'rab. Kalau yasjudanna mabni apa mu'rab? Mabni karena bertemu dengan nun taukid. Jadi semua fi'il mudhari semua fi'il mudhari dengan segala macam bentuknya itu mu'rab kecuali berapa keadaan dua. Kecuali fi'il mudhari tersebut bertemu dengan nun inat atau nun taukid, maka menjadi mab mabni. Qala rahimahullah wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Adapun fi'il mabni adalah fi'il yang keadaan akhirnya selalu satu keadaan. Fi'il mabni adalah fi'il yang keadaan akhirnya selalu satu keadaan. Contohnya mislu kataba fataha zahaba uktub iftah izhab semuanya mabni. Karena tidak mungkin berubah-ubah. Kata ba menjadi kata bu atau kata bi tidak bisa. Atau istah menjadi istaha ista'hu tidak bisa. kalau wal min al af'ali huwal maudi wal amru wal mubari'u idza tasalat bihi nunul inafi au nunut tawkid. Wal min al af'al artinya mabninya mabni dari fi'il atau fi'il mabni kan begitu. Fi'il mabni adalah fi'il mawi dan fi'il amr dan fi'il mubarik apabila bersambung dengan nunul inat atau nun tauhid. Fi'il mabni adalah fi'il mawi, fi'il amr dan fi'il mubarik yang bersambung dengan nunul inas atau nun taukid. Fi'il ada berapa macam ya kawan? Tiga. Fi'il mawi, fi'il mubarik, fi'il amr. Fi'il mawi semuanya mabni. Fi'il mawi semuanya mabni tanpa terkecuali. Fi'il amr semuanya mabni tanpa terkecuali. Fi'il mudhari ada dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Bagaimana bentuk fi'il mudhari yang mabni? Apabila bertemu dengan nunul inas atau nun taukid. Selain itu mu'rab. Itu kesimpulannya. Fi'il ada tiga macam, fi'il mawi fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il mawi semuanya mabni fiil amr semuanya mabni. Fiil mudhari ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kalau bertemu dengan nunul inas atau nun taukid. Yang mu'rab selain itu. Baik. Qala al-fi'lul mudhari'ul mu'rabu. Fi'il mudhari yang mu'rab. Fi'il mudhari yang mengalami i'rab. Tentunya ada tiga keadaan. Ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum, marfu, mansub, majzum. Contoh yang marfu yaktubu, yazhabu. Contoh yang mansub lan yaktuba, lan yadhaba. Contoh yang majzum lam yaktub, lam yadhab, lam yaktub, lam yadhab. Nah, wallahu alam bisawab cukup. Kesimpulannya fiil